عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم bercerita padaku dengan empat kalimat. Apa itu? Yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. La'ana semoga melanati siapa Allah Allah. Laknat itu apa? Al-la'natu minallah huwa tardu wal ib'ad. Laknat dari Allah itu artinya mengusir dan menjauhkan dia dari rahmat. Seseorang dilaknati oleh Allah artinya diusir dan dijauhkan dari rahmat. Wa minal makhlukin laknat dari makhluk artinya adalah asab makian, caci maki. Wa du'a'u dan doa, doa jelek, doa laknat. Sedangkan artinya laknat dari makhluk adalah caci makian dan doa supaya dilaknat oleh Allah. La'ana semoga melaknati siapa Allah Allah man pada orang dabaha yang menyembelih kurban li ghairillah untuk selain Allah. Siapa saja ghairillah itu? Minal asnam, berhala, al-aulia, wali-wali, wasolihin, orang-orang soleh, awil jin, au ghairi dalik. Semua selain Allah tanpa terkecuali. Kalau di sini sudah disebutkan orang-orang yang dianggap paling pol, wali, orang soleh, nabi, apalagi yang lainnya. Semoga Allah melaknati orang yang menyembelih korban untuk selain Allah. Bisa namanya begitu, doa dari Nabi. Atau maknanya adalah khabar. Allah melaknati Allah melaknati orang yang menyembelih kurban untuk selain Allah. Dimaknai khobar atau dimaknai doa sama saja. Karena doa itu kalau datangnya dari Nabi tidak seperti doa yang datang dari orang lain. Kalau yang mendoakan Nabi tidak sama dengan apabila yang mendoakan adalah kita. Nabi mendoakan semoga orang yang menyembelih untuk selain Allah dilaknati oleh Allah. Itu artinya sama dengan khabar Allah melaknati orang yang menyembelih kurban untuk selain Allah. Allah dan semoga Allah melaknati atau Allah melaknati man pada orang la'ana yang melaknati walidayhi pada kedua orang tuanya. Allah juga melaknati orang yang melaknati kedua orang tuanya. Gimana? La'ana walidayhi melaknati kedua orang tua. Al muradu bihima abuhu wa ummuhu wa in alau. Yang dimaksud adalah bapaknya, ibunya, dan seterusnya ke atas. Kakeknya, neneknya, buyutnya, sama. Sawaun basyara la'nahuma, sama saja dia melaknati langsung kepada orang tua, mengatakan, nah, Allah yal'anuk, misalnya, semoga Allah melaknatimu, atau mencaci maki kedua orang tuanya. Atau tasabbaba fihi atau menyebabkan orang tuanya dilaknati oleh orang lain. Misal, bi ana waliday syakhsin. Dia melaknati orang tua seseorang. Fayarudda alaihi bil mitri. Kemudian dia dibalas. Dengan balasan yang sama. Orang tua dia ganti dilaknati. Itu juga sama dengan melaknati orang tuanya. Jadi melaknati orang tua itu bisa jadi langsung dia mengatakan Nah, di depan orang tuanya semoga Allah melaknatimu atau mencaci maki orang tuanya atau dia mencaci maki orang tuanya orang lain, Allah melaknat bapakmu, Allah melaknat ibumu. Atau dia mencaci maki orang tuanya orang lain, bapakmu begini, ibumu begini. Kemudian orang itu membalas melaknati bapaknya dia. Bapakmu juga begitu, bap, ibumu juga begitu. Semua sama-sama dilaknati oleh Allah. La'ana semoga Allah melanati atau Allah melanati siapa Allah? Man pada orang awa yang melindungi. Muhditan artinya bisa orang yang berbuat kejahatan atau berbuat bid'ah. Berbuat bid'ah atau berbuat kejahatan. Semoga Allah melanati orang yang melindungi orang yang berbuat kejahatan. Ada orang berbuat kejahatan yang harus ditegakkan hatnya terus dia lindungi. Orang ini mencuri, seharusnya dipotong tangannya, dia lindungi Orang ini terbukti zina, harus dicirit misalnya, dia lindungi. Orang ini misalnya membunuh orang Islam, harus dikisos, dilindungi supaya hatnya tidak ditegakkan. Atau melindungi orang yang berbuat bid'ah. Apa artinya melindungi ini? Melindungi itu ya membantu, melancarkan, atau setidaknya ridho pada orang yang mengerjakan bid'ah. Itu namanya awa muhdisan. Muhdithan bikasrid dal al-jani. Muhdithan adalah orang yang berbuat kejahatan. Wa bi fathiha dan dengan fathahnya dal dalnya di fathah muhdatsan huwal amrul mubtada perkara yang baru yang diada-adakan fid dini di dalam agama muhdatsan kalau muhdatsan artinya adalah bid'ahnya kalau muhdithan orang yang mengerjakan bid'ahnya. Wa iwa'uhu sedangkan melindungi bid'ah artinya adalah ar-ridha bihi, ridha pada bid'ah itu. Melindungi bid'ah artinya adalah ridha pada bid'ah. Melindungi orang yang berbuat bid'ah artinya melancarkan, membantu pada orang yang berbuat bid'ah. Apapun bentuknya dilaknati oleh Allah. Ya, itu semua makna yang benar. Dan hadis diriwayatkan dengan kedua-duanya bisa muhaditsan bisa muhaditsan melindungi orang yang berbuat kejahatan yang harus ditegakkan hadnya sehingga tidak bisa ditegakkan hadnya dilaknati oleh Allah melindungi orang yang berbuat bid'ah atau membantu orang yang berbuat bid'ah itu juga dilaknati oleh Allah ridho dengan perbuatan bid'ah juga dilaknati oleh Allah wala'ana dan semoga melaknati siapa Allah Allah haknya keliru Man pada orang ghayyara haknya di apa saja. Pada orang ghayyara yang merubah manaral ardi pada tanda bumi. Apa yang dimaksud manarul ar? Manarul ar hiyal marasim. Yang dimaksud dengan manarul ar adalah tanda allati tufarriku baina milkaka wa milki jarika yang membedakan antara milikmu dan milik tetanggamu. Tanda apa? Batas tanah. Wa taghyiruha yakunu bi taqdimiha ta'khiriha. Arti merubahnya adalah memajukan patok itu, tanda itu atau memundurkannya. Digeser sedikit demi sedikit. Nah, gesernya satu jengkal, tapi tanahnya panjangnya ribuan meter misalnya. <laughs> Jadi banyak. <laughs> Jadi banyak. Apalagi kalau gesernya sampai banyak. Itu yang dimaksud dengan merubah tanda-tanda di bumi, maksudnya tanda-tanda batas-batas tanah. Atau artinya adalah merubah tanda-tanda yang jadi petunjuk jalan. Mestinya kalau dari sini arah metro itu kemana? Ke kanan. Terus petunjuk arahnya sampean rubah arah metro jadi ke kiri. Itu juga termasuk. Karena itu bisa mencelakai orang, merugikan orang. atau misalnya ada tanda tikungan tajam, tandanya di jiko mau oh, ngebut 12 itu termasuk merubah tanda-tanda di bumi al makna li jamali lil hadis makna hadis ini secara global yuhadziru sallallahu alaihi wasallam ummatahu min arba'i jaraim Nabi memperingatkan umatnya dari empat kejahatan, empat dosa besar. Fayukhbiru allah ta'ala yatrudu min rahmatihi manirtakaba wahidan minha. Nabi mengkhabarkan Allah akan menolak dari rahmatnya kepada orang yang mengerjakan salah satunya. Siapa mengerjakan salah satu dari dosa ini, oleh Allah akan diusir dari rahmatnya. Al-ula at-taqarrub bidzabhi ila ghairillah. Melakukan taqarrub ibadah dengan menyembelih kurban untuk selain Allah. Mempersembahkan kurban untuk selain Allah. Li'annahu sarfun lil ibadati ila ghairi must tahikiha. Karena itu berarti memalingkan ibadah kepada yang tidak berhak. Ibadah itu haknya siapa? Haknya Allah. Termasuk di antara ibadah itu adalah kurban. Kita palingkan kepada selain Allah berarti kita palingkan kepada yang tidak berhak. Atsaniyah yang kedua, dosa yang kedua adalah man ala walidayhi bil la'nati. Orang yang mendoakan laknat kepada kedua orang tuanya. Allah yal'anuk misalnya, la'anak Allah atau la'anakillah au sabbahuma atau mencaci maki keduanya au tasabbaba fi dzalik atau dia menyebabkan kedua orang tuanya dilaknati atau dicaci maki oleh orang lain bi dura minhu dzalika fi haqqi abawai syakhsin prakteknya gimana dia melaknati atau mencaci maki orang tuanya orang lain orang tua seseorang fayaruddu alaihi dzalika syakhsu bimithil Kemudian orang yang bapaknya atau orang tuanya dilaknati tadi membalas dengan balasan yang sama. Ini memang termasuk kebiasaan jeleknya orang Arab mencaci seseorang, mengolok seseorang itu dengan melaknati bapaknya. Misalnya marah kepada seseorang bilangnya Allah yal'an ummak, Allah yal'an abak, Allah yal'an walidik atau dengan mencaci ibunya dengan disebut kemaluannya. Akhirnya yang ibunya tidak nanti, yang bapaknya tidak nanti, nggak terima. Ganti balas, malah nanti bapaknya dia, malah nanti ibunya dia. Nah, itu berarti dia menyebabkan ibunya tidak nanti, menyebabkan bapaknya nanti, menyebabkan ibunya dicaci maki, menyebabkan bapaknya dicaci maki. Asalisa man hama janian. Mustahakkan lil haddi syar'i famana'ahu. Orang yang melindungi pada pelaku kejahatan yang berhak dihukum dengan hukum had. Orang mengerjakan kejahatan, kemudian dia secara hukum syar'i dia harus dikenai had, atau harus dijatuhi hukuman. Famana'ahu min ayyuqama alaihi had. Akhirnya karena dia lindungi hukum had tidak bisa ditegakkan. Au radhiya bi bid'atin fid dini wa aqarraha atau ridho pada perbuatan bid'ah dalam agama dan menyetujuinya. Ridho dengan terjadinya perbuatan bid'ah, setuju dengan perbuatan bid'ah. Apalagi sampai membantu melancarkan, apalagi sampai ikut-ikut mengerjakan. Ar-rabi'ah man tasarrafa fi masarifil ard fi marasimil ard orang yang merubah-rubah tanda-tanda tanah allati tufrizul huquq afraza yufrizul adalah memisahkan membeda-bedakan antara beberapa hak Faqaddama wa akharaha an makaniha prakteknya tanda-tanda itu dimajukan atau dimundurkan dari tempat asalnya fayansha'u an dzalika iqtita'u shayin min ardi ghairihi dhulman. Akhirnya terjadilah mengambil tanah orang lain dengan cara aniaya. Itu namanya ghayyara manaral ar, merubah tanda-tanda di bumi. Artinya batas-batas tanah. Ini batas milik fulan, ini batas milik fulan, batasnya digeser, dimajukan atau dipundurkan. Akhirnya milik orang lain masuk ke dalam tanah miliknya. Atau yang dimaksud adalah tadi merubah tanda-tanda jalan. Itu juga dilaknat oleh Allah. Kenapa? Merubah tanda-tanda jalan itu akan menyesatkan orang yang lewat atau bahkan akan mencelakai orang yang yang lewat. Munasabatul hadis lil bab. Hubungan hadis ini dengan bab apa hubungannya? anna fihi dalilan ala ghilzi tahrimid dzabh. Dalam hadis ini terdapat dalil beratnya keharaman menyembelih li ghairillah. Atau beratnya ancaman menyembelih selain untuk selain Allah. Haitsu inna fa'ilahu awwalu man yastahiqqu la'natullah. Buktinya bahwa orang yang menyembelih untuk selain Allah adalah orang yang pertama kali mendapatkan laknat Allah dalam hadis ini. Pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Dia yang pertama kali disebut. Itu menunjukkan di antara empat dosa ini dia adalah dosa yang paling besar. Ma yustafadu minal hadis. Kesimpulan yang diambil dari hadis ini apa tuh? Yang pertama an-nadzabha li ghairillahi muharramun syadidut tahrim. Menyembelih kurban untuk selain Allah itu adalah haram dan sangat diharamkan. Perbuatan haram yang sangat diharamkan. Wasyirkun dan perbuatan syirik fi muqaddimatil kabair, urutan paling depan di antara dosa-dosa besar. Muqaddimah, muqaddimah itu di mana? paling depan pembukanya barisan paling depan yang kedua an annadzabaha ibadatun yajibu sarfuha lillahi wahdah menyembelih kurban itu adalah ibadah yang harus dilakukan untuk Allah saja nggak boleh dipersembahkan untuk selain Allah kalau dipersembahkan untuk selain Allah hukumnya adalah syirik syirik apa akbar tahrimu la'nil walidain wasabbihima haramnya melaknati kedua orang tua atau mencaci maki keduanya jangankan sampai mencaci maki mengucapkan uf kepada kedua orang tua saja tidak boleh uf uf itu apa? kalimat zajir kalimat penolakan yang paling ringan misalnya orang tua ngomong apa kita nggak cocok terus uf uf kalau orang Arab itu, orang tuanya ngomong apa atau orang lain ngomong apa dia nggak cocok terus dia bilang uf uf itu kalimat penolakan yang paling kecil, gak sampai bentak itu, gak sampai, gak sampai menghardik, gak sampai mencaci maki. Oke, kalau di kita semisal apa? Bapaknya ibunya ngomong apa terus kita bilang Allah. Bapaknya ibunya ngomong apa terus kita ah. Cuma gitu itu gak boleh. Itu tidak tidak boleh. Apalagi sampai mencaci maki, apalagi sampai membentak-bentak, apalagi sampai memukul. Mubasyaratan atau tasabbuban baik melaknati atau mencaci maki secara langsung atau menyebabkan keduanya dilaknati. Kemudian tadi disebutkan bahwa yang dimaksud kedua orang tua bukan hanya bapak dan ibu saja, enggak. Bapaknya bapak, bapak ibunya bapak, bapaknya ibu, bapak, ibunya ibu, siapa lagi? Bapak, bapaknya bapak, siapa lagi? Dan seterusnya. Hmm? Ya, misalnya seperti itu. Sama, nggak boleh. Kemudian, tahrimu munasaratil mujrimin wa himayatihim. Haramnya menolong orang yang berbuat kejahatan dan melindunginya. Dari apa? Dilindungi min tatbikil haddis syar'i alaihim. Dari penerapan hukum syar had syariat kepadanya. Artinya dia ditolong dia dilindungi, dibela sehingga hukum had atau hukum syar'i tidak bisa ditegakkan. Gak boleh. Hati-hati nih yang kerjanya jadi pengacara dan sebagainya. Karena bantuannya, karena perlindungannya, orang yang seharusnya dihukum, memang dia terbukti salah, dia jelas salah, harus dihukum, gak jadi dihukum karena karena dia yang menolong, karena dia yang nih. Tapi kalau pembelaan dia itu sebatas supaya orang yang berbuat kejahatan itu tidak dihukum lebih berat daripada hukuman yang seharusnya. Boleh nggak itu? Boleh. Dan memang itu baik, itu wajib. Atau supaya orang yang tidak seharusnya dihukum sudah kena hukuman. Seharusnya pengacara begitu. Dan sampai jadi pengacara jadinya orang yang seharusnya kena hukuman gak kena hukuman karena pembelaannya karena penolong apa pertolongannya karena akal-akalannya pengacara gak boleh yang kelima tahrimu tasarruf fil hududil ardi bi takdimin au ta'khirin wa tahrimur ridha bil bid'ah dan haramnya ridho setuju senang dengan bid'ah walaupun dia nggak ikut mengerjakan setuju saja ridho saja dengan bid'ah sudah haram sudah dapat laknatnya Allah. Apalagi sampai ikut melancarkan kegiatannya. Apalagi sampai ikut-ikut mengerjakannya. Yang kelima tahrimut tasarruf fi hududil ar. Haramnya memindah-mindah batas-batas tanah bitakdimin atau takhirin dengan cara dimajukan atau diakhirkan. Jawazu la'ni anwa'il fusak. Bolehnya melaknati macam-macam orang-orang fasik li'ajali zajri 'anil ma'asi tujuannya adalah untuk memperingatkan atau mencegah terjadinya kemaksiatan tapi bukan menyebut orang tertentu enggak ya menyebutnya secara umum semoga Allah melaknati orang yang melaknati kedua orang tuanya semoga Allah melaknati orang yang melindungi bid'ah semoga Allah melaknati orang yang ridho pada bid'ah semoga Allah melaknati orang yang mengerjakan bid'ah Begitu boleh. Tapi kalau menyebut orangnya, semoga Allah melaknati fulan, semoga Allah melaknati fulan, ah, semoga Allah melaknati fulan, boleh nggak? Boleh nggak? Nah, itu nanti ada pembahasan sendiri. Ada rincian. Baik